Eh, persiapan penerimaan santri baru cabang Aceh Besar. Tapi Senin depan eh, saya mohon kalau umpamanya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa asisten saya untuk mengisi sambil kaderisasi juga. Nah, kita bisa, tapi kalau tidak karena saya Senin harus berangkat ke Sulawesi Tenggara, sudah itu Sulawesi Selatan. Seninnya lagi baru pulang. Jadi selama tujuh hari eh, Pondok Pesantren Quran Babu Salam cabang Wakatobi akan dikunjungi dari DKP dan Dignas. Jadi saya harus ada di sana. Eh, kemudian juga kembalinya dari Wakatobi sampai Makassar saya harus juga ke Selayar karena beberapa bulan yang lalu saya dapat dana juga dari Dignas eh, 50 juta kemudian dari Bupati 50 juta di sana sedang membangun asrama jadi saya mau meninjau sampai di mana pembangunan itu dan juga beberapa bulan yang lalu saya dapat dana juga dari Dignas eh, bagaimana apa mesin pengelolaan ikan bagi santri kurang lebih 125 juta eh, mau meninjau sampai di mana eh, apa setelah ditatar apakah santri-santri eh, sudah dapat mengamalkan eh, pengelolaan Eh, ikan itu. Jadi saya harus berangkat hari Senin tanggal 1 dan pulang hari Senin tanggal 8. Itu tergantung ibu-ibu mau libur, libur kita libur. <laughs> Iya. Nah, libur. <laughs> Eh, karena eh, asisten saya itu juga penulis buku kuliah Ma'rifatullah nah, gitu. Ya. Jadi saya kira itulah program untuk pekan depan eh, kita libur nah, apa karena saya harus berangkat ke luar Jawa nah gitu. <laughs> Ya, selanjutnya baiklah kita lanjutkan eh, pembahasan kita saat ini adalah eh, sayap sayap ma'rifatullah. Kalau kita bicara sayap itu adalah alat yang digunakan untuk terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Eh, sayap yang pertama yaitu al khawf takut kepada Allah. Kalau tidak salah ini sudah kita bahas ya. Khauf, roja, penuh harap kepada Allah. Kemudian mahabbah, cinta kepada Allah dan syauq. Syauq rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita bahas khauf eh khauf ya, takut kepada Allah. Eh hal inilah yang akan mendorong lari menuju Allah tanpa istirahat. Orang yang tidak takut kepada Allah, semboyan hidupnya adalah bebas. Jadi makan minum bebas, pergaulan bebas, segala bebas, segala bebas. Tapi khauf kepada Allah inilah yang akan mendorong kepada seseorang untuk naik ke tingkat moral yang tinggi uh, untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala sedangkan roja mendorong untuk senantiasa memohon tanpa henti. Uh, kita yang masih muda-muda di Telkom ini hendaknya khauf lebih dominan. Tapi kalau 60 ke atas hendaknya roja yang lebih dominan. Ya. Jadi sekarang ini khawb yang harus lebih dominan karena masih segut-segut. Nah, kalau bapak ini sudah 67 tahun, ya harus roja itu yang banyak, ya, dominan. Artinya eh, penuh harap kepada Allah. Sedangkan ini mendorong untuk ya giat untuk beramal. Sedangkan mahabbah senantiasa mendorong untuk senantiasa eh, bersama Allah Subhanahu wa taala dan syauq senantiasa mencegah dari berbuat kejahatan, kemungkaran dan kemaksiatan yang saat sekarang ini eh, kita harus nangis ya, harus banyak nangis melihat eh, bangsa kita ya, kemaksiatan yang merajalela ini. Ya. Ini mengulang Nah, kalau kita bicara Islam, itu kita tidak akan lepas dari istilah yang dinamakan tertibut taslisia. Ya, tartib yang tiga. Ya, tartib yang tiga. Nah, kalau tidak salah sudah pernah saya perlihatkan di sini tartib yang tiga. Ya, eh, satu pandangan yang keliru di masyarakat dan saya kemarin diskusikan dengan seorang kiai di di apa di di apa ini sebelah sini Cimahi <laughs> ya Cimahi bahwa istilah yang banyak diketahui oleh masyarakat dan diucapkan syariat, tarekat, hakikat, mak itu kurang tepat ya karena itulah yang diterapkan di kita syariat tarekat hakikat, Nah, kita syariat saja. Nanti nih tarekat terus uh, hakikat, makrifatnya di belakang. Dia ahli syariat tapi penjahat. Dia tukar sholat tapi koruptor. Nah, karena hanya kosong dari makrifat. Kalau kita dalami ajaran Islam sebenar-benarnya, inti dari syariat, tarekat, dan hakikat itu makrifat. Jadi ma'rifatullah yang mendasari syariat, ma'rifatullah yang mendasari tarekat, ma'rifatullah yang mendasari hakikat. Tiga itu tidak lepas dari ma'rifatullah. Karena penerapannya hanya syariat tarekat hakikat. Makrifat itu, wah itu makrifat itu orang kita belum sampai. Padahal ayat yang sudah kita bahas per pertama fa'lam annahu la ilaha illallah tinjauan tafsirnya syariat apa makrifat itu intinya keimanan tauhid itu cabang dari makrifatullah itu cabang nah jadi e, istilah syariat tarekat hakikat makrifat keluar dari istilah namakan tartibut taslitiyah tertib yang tiga iman Islam ihsan nah Syariat intinya apa? Ma'rifatullah. Kalau mau ikut tarekat, intinya ma'rifatullah. Tarek hakikat inti tidak keluar dari ma'rifatullah semuanya. Jadi makrifat bukan berdiri sendiri, lepas dari syariat. Tidak, tidak bisa. Kalau syariat lepas dari ma'rifatullah, itulah. Jadi tiap tahun umroh, haji, bolak-balik, tapi pulang korupsi lagi. <laughs> Nah, karena syariatnya kosong dari mak ribatullah nah, gitu. Ya, jadi khawb juga tiga tingkat. Nah, tempo hari ibadah juga tiga ibadah ubudiyah abudah tiga tingkat. Kiblat sudah dibahas? Oh, belum. Kiblat juga tiga tingkat. Ya. Eh bapak-bapak, sholat menghadap kemana? <laughs> ya, jadi kalau kita bicara kiblat, al kiblatu, ya, walaupun belum ya, belum, belum sampai ke sana. Iya. <laughs> Ya biarlah sekarang boleh ya. Kiblat itu oleh para apa ulama-ulama baik ahli tafsir ya baik ulama-ulama eh, ahli irfan ya seperti Abdul Qadir Al Jilani eh, Syekh eh, siapa lagi Imam Ar-Rifai kemudian eh, Naksabandi atau Imam Al-Qushairi, Imam Atta'illah dan sebagainya itu dibagi tiga. Tiga tingkat juga jadi kiblat al amal itu satu. Kiblat al amal. Kiblat ahli syariat. Nah, gitulah. Kiblat amal. Syariat. Ayatnya apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil Menghadap ke mana, Bapak-bapak sholat ini ke masjidil dan Allah mengatakan wa walli wajhaka syatral masjidil haram nah, ini tertibut taslifiyah ini ya ini tertibut taslifiyah iman Islam ihsan akwal afal ilmu alim maklum ilham wahyu kasyab amma khassa sampai syariat tarekat hakikat itu tiga semuanya. Nanti kiblat juga tiga, khawb tiga, mahabbat tiga, semuanya rata-rata tiga tingkatannya. Nah, yang dicari kiblat al kiblat. Ya. Ada perincian. Ini kiblatul amal. Itu ayatnya fawalli wajahaka syatral Nah, ini ini menghadap ini menghadap ke Masjidil Haram atau kemana? mana? <laughs> Karena kalau diteliti secara ilmiah, ya. apalagi ini katanya ke Ka'bah. Teliti secara ilmiah pakai satelit diukur ini masjid Telkom dengan satelit apakah tepat ini dengan Karena berdasarkan ilmu pengetahuan kalau hanya menggunakan kompas itu ada perbedaan 0,0000 sekian derajat dan di sini dekat tapi makin jauh. Nah, gitu. Untung saya sudah meneliti tafsir ini itu juga tiga tingkat. Orang yang dekat sana kalau kita masuk Masjidil Haram, Ka'bah kita ya Ka'bah itu. Tapi jauh-jauh Masjidil Haram batasnya. Asal kena Masjidil Haram. Jauh lagi dari Indonesia asal tanah haram. Asal kena tanah haram. Ya, kalau kita ke yang aman. Sudah keaman ibu-ibu? Oh, belum. Nantilah kita. Nanti bulan Juni kalau mau ke umrah tambah ke Iran. Hmm, supaya lihat negara yang berani menantang Dajjal. Gitu. <laughs> Nanti bulan Mei Juni kalau mau ikut <laughs> kita umroh terus lihat ke sana ke Teheran, ke Mashhad, ke Isfahan. Kalau ada waktu ya ke Kum juga <laughs> gitu. Lihat hmm, negara. Ya. Saya pernah ke sana keliling 5000 km. Nah, selama 5000 km kampung kota masuk nah, tidak pernah lihat rambut perempuan. Ya, tidak pernah lihat rambut. <laughs> masuk kota keluar kota, masuk kampung keluar kampung. Ya. Nah, nah itu contoh ini ya. Jadi nanti bulan apa Mei atau Juni Mei atau Juni ya ke Teheran Teheran itu adalah uh, kota tuanya Re Re itu di situ Imam Tirmizi nah, di situ Imam Ar-Razi Ibnu Miskawai dilahirkan. Nah, kalau Isfahan di situ kotanya Salman Al-Isfahani. Al Farsi. Al-Farisi. Ya. ya, jadi Masjid Pangeran Abdullah di Aman nah, itu menaranya memakai laser. Jadi kiblat ke Ka'bah Multazam itu nyambung. Jadi tepat itu kalau kita wah ini jelas ini karena arah kiblatnya ini menggunakan laser. Kita hanya kira-kira saja. Kalau saya kemarin di Lipi ngomong gini, dia keliling Jawa Barat, teliti masjid-masjid. Wah, katanya Pak Kiai, tidak ada <laughs> masjid yang benar. Iya, apanya? Apa? Eh, derajatnya saja masjid-masjid Jawa Barat. Pak Kiai saya sudah teliti di sini-sini. Wah, derajatnya saja masjid-masjid. Jadi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya asal kena Masjidil Haram. Jauh Indonesia asal kena tanah haram. 32 km radiusnya. Itu tanah haram. 32. Ya. Itu dinamakan kiblat al-amal. Nah. Tapi kita harus naik kepada kiblat yang kedua yaitu yang dinamakan kiblatul ilmi kiblatul ilmi al ilmi ilmu ilmu fa'lam kiblatul ilmi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah kamu menghadap kemana saja kamu itu berhadap-hadapan dengan Allah jadi dikali salat bukan menghadap ke kiblat tapi menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di kendaraan muter tetap menghadap ke Allah. Coba di kendaraan Ibu. Bisa salat tetap menghadap ke Allah, kendaraannya muter, pesawat muter. Nah, Kiblat itu titik saja. Itulah sebabnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kalau masuk ke Masjidil Haram sebelum melihat Ka'bah sesudah melihat Ka'bah atau pada saat melihat Ka'bah mereka tidak melihat Ka'bah. Para hurafaur ini kalau kita teliti baca bukunya Imam Ar-Rifai Hala Ahlil Haqiqah Allah mereka melihat pemilik Ka'bah. Jadi bukan menghadap ke Ka'bah itu, menghadap ke pemilik Ka'bah itu. Ini sudah bicara hakikat. Fa'aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Mayun kamana baik. Nah, cek orang Sunda gitu. Cek bahasa Sunda. <laughs> Papayun-payun sarang Gusti. Sudah Ibu merasa berhadap-hadapan dengan Allah di mana saja kapan saja atau dikala sholat bukan mayun ke Gusti Allah tapi mayun ke kiblat. <laughs> Jadi kita bicara hakiki salat itu menghadap ini wajah tu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ad. saya hadapkan jiwa ragaku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiblat itu tidak pertemuan saja, bukan mayunkan. Ya. Tapi menghadap kepada Allah. Ah, itu sudah naik ke kiblatul ilmi, kiblatul ilmi. Sudah merasa sehingga salatnya bukan hanya sahih secara fikih tetapi dia sampai kepada tingkat salat yang hakiki di mana dia bisa khusyuk dan ketemu dengan Allah, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah? Kiblat apa namanya? Kiblatul ilmi. Jadi kiblatul ilmi. Ya. dengan ilmu. Kiblatul ilmi, kiblat al-ilm. Sudah naik. Yang tadi boleh tidak apa-apa. Tapi itu kiblat taman kanak-kanak. Nah, gitu. Sudah salat taman kanak-kanak menghadap ke kiblat itu. Boleh. Sudah sah. Itu sudah sah. Itu taman kanak-kanak dan SD gitu. Ah, kiblatul ilmi SMP dan SM ah, ah gitu. Papayun-payun sarang Gusti. Sehingga dikala sholat, ya Kata Nabi, "Sallu bil wiqari wal khasyah." Salatlah kamu dengan rasa hormat dan rasa takut. Sehingga di kala salat itu dia ambil perhiasannya yang paling indah. Allah mengatakan huzuzi natakum inda kulli masjid. Setiap salat pakai pakaian yang terhormat yang indah. Saya tiap tahun di Mekah sering ya ribut dengan jamaah haji kita ya dari kampung-kampung ya. masuk ke Masjidil Haram pakai kos oblong ada yang pakai singlet ya. orang Indonesia pakai pakaian yang eh kamu dari mana oh saya dari sini dari sini eh kamu biasa enggak menghadap ke Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati, Presiden? Oh, biasa. Eh, kamu berani tidak menghadap Pak RT saja tuh Pak RT pakai singlet. Anda ada di Baitullah di rumah Allah kok pakai singlet? tidak ada rasa hormat. Itu baru lahir ya. Belum rasa batin batinnya. Kalau Anda pernah berhadap menghadap Presiden Soeharto <laughs> gitu. Bintangnya hanya berapa? Seberapa bintangnya Pak Harto? Lima. Anda berada di betulah yang bintangnya bertriliun-triliun. Kok Anda datang ke sini pakai singlet? Masuk ke rumahnya. Tidak ada rasa hormat. Kamu mau menghadap Allah di kala salat itu kata Nabi sallu bil wiqari. Rasa hormat. Nah, di Ciburial itu kan ibu-ibu Ciburial itu kalau mau pesta, oh bagus. Tapi kalau sholat, ya para rawu, Iya. Sanes di dia, sanes, iya, itu, itu. Kalau mau pesta menghadap ini, wah apa itu. Tapi menghadap Allah ah, asal. Kalau di kampung asal tutup aurat saja, ya sah gitu. Tapi papayun-payun gitu. Menghadap Allah. Allah. Jadi kiblatul ilm fa ainama tuwallu fa samma wajhullah kemana saja kamu menghadap berhadap-hadapan dengan Allah jadi tidak ada kesempatan untuk melepaskan diri dari pengawasan Allah kemudian ketiga kiblat asir sir kita belum pernah bicara sir nah sir itu di dalamnya kol lagi ya kiblatus sir ada zikir sir ya, ada zikir khofi khofi itu masih sir itu sudah dan itu diperhitungkan oleh Allah sampai kepada wahussila ma sudur apa saja lintasan yang ada di hati manusia ada perhitungan amalnya nanti di akhir. Tidak ada yang lepas. Apalagi zikir menggunakan zikir sir atau khofi atau lisan semuanya itu ada timbangan amal. Allah mengatakan wa husilamatis sudur. Bahkan saya menemukan satu riwayat bahwa Orang yang muslim itu pasti masuk surga selama dia yakin la ilaha illallah dan pernah terlintas dalam hatinya sebesar atom saja ingin berbuat baik itu akan masuk. Apalagi kalau dia pelopor di dalam kesolehan di masyarakat. Nah cuma ada yang lewat sudah dibahas ya. <laughs> Ada lewat neraka dulu. Ya, Kiblatus sir ini Allah mengatakan ini Nabi Musa dengan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Nah, itu. Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Aku dengan kamu dibandingkan kamu dengan urat lehermu lebih dekat agak kepada. Kalau tadi masih papayun-payun itu, papayun-payun gitu ya. Masih berhadap-hadapan dengan Allah. Kiblat itu. Nanti ada itu uh, siapa di dalam kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ada tiga tingkat zikir yang hubungannya dengan tauhid ya kalau ditinjau dari domir domir huwa kalau huwa itu apa orang ke kemana ketiga huwa huwa huwa Eh, nah, anta mukhatab ya ana ah di dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan tauhid mubtadiin, tauhid pemula ditinggal dari zikir, ditindak ditinjau dari zikir ya. Hubungannya dengan domir kata ganti La ilaha illallah Allah itu diganti Huwa ya Diganti huwa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah di saat itu pada domir ke tiga. Sehingga dikatakan itu tauhid lil mubtadiin. Tauhid pemula. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau sudah tinjau dari aspek tarekat, mulai dari Naksabandi, Halwatiyah, Satria yang di Indonesia ada 200 tarekat mu'tabarah artinya tarekat yang bersumber dari Islam di dunia itu ada 200 ya ada ikhtilaf sebagaimana di fikih ada ikhtilaf la ilaha illallah tauhid lil mubtadiin la ilaha illa anta La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Itu papayun berhadapan hadapan Seperti doanya Nabi Yunus bin Matta. Yunus bin Matta ketika berada di dalam perut ikan apa? La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalim. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Pak Bayun, kalau tadi la ilaha illallah, Allah itu ke tiga. Nah, ya, it, sekarang la ilaha illa anta. Terasa itu Pak Bayun-Bayun bercengkrama Ibu la ilaha illa anta subhana. Boleh ditambah itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa Nabi Yunus bin Matta yang oleh Nabi dikatakan siapa yang membaca ini dikala dia mengalami kesulitan dan pen, dia akan dikeluarkan dari kesulitan. Saya tadi malam ya, harus berangkat ke Wakatobi. Ya, kita tidak ada ongkos operasional ke sana kemari ya ongkos sendiri. Aduh, hitung-hitung 5 juta <laughs> ini harus berangkat hanya benda, tidak ada duit, boro-boro duit, bayar guru oke hese. <laughs> ya, sudah. Tadi malam ya nggak doa aja, gimana ini supaya bisa? Eh tadi pagi dapat SMS dari Mekah itu ke Diknas, eh Pak Kiai mau ke Wakatobi tiket disiapkan. <laughs> tiket pulang pergi supaya disiapkan. Ambil dari proyek kalau tidak ada saya yang tanggung. Alhamdulillah <laughs> sudah. Tadinya sudah. Wah, kumah ini dari mana ini? Pulang pergi ke Wakatobi <laughs> gitu. Ya. Nah itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal la ilaha illa anta la ilaha illa anta la ilaha. Ya, kalau Pak Kiai biasa 100 kali paling sedikit. Cengkrama, berceng itu anta. Itu oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tauhid eh, li, li, ta, kalau tadi lil mubtadiin, nah kedua tauhid lil mutawassitin. Sudah wusta. <laughs> kalau tadi TKSD, ah ini SMP, SM, ah, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa jadi berjang merasakan hadirnya Allah dan berdialog dengan Allah papayun-payun dengan Gusti Allah. Kalau tadi la ilaha illallah ada enggak rasa? Nah, itu kan. Ini dari segi domir. Ya. Ketiga dinamakan la ilaha illa ana La ilaha illa ana fa'budni. Ada tiga dalam Quran. Innani innani anallah la ilaha illa ana fa Tidak ada Tuhan kecuali ana saya. Tapi Allah di situ. La ilaha illa. Fa'budni nah, sehingga yang ketiga tauhidil kumal mereka berdoa dan berzikir la ilaha illa ana. Tapi itu bukan omongan mukhtar Itu omongan Allah dan diimplementasikan la ilaha illa ana buti Tapi sementara jangan dulu bermain di sini. Jangan dulu <laughs> gitu. Kalau mau naik dari taman kanak-kanak SD ke SMP, SMA, mari kita bermain pada la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Untuk dapat merasakan nikmatnya ngobrol bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illa ana sementara jangan dulu <laughs> jangan dulu bermain di sana. Ya, itulah juga tiga tingkat kiblat. Nah, sekarang kepada khauf. Tiga tingkat juga, satu khauf, kedua apa? Khasyah, ketiga haibah. Ya, terus khauf. Nah, ciri daripada khauf itu tatajafa junubum anil madari yadun rabbum khawfa wa ta'marzaknahum yunfiqun lambung mereka jauh dari tempat tidurnya mereka berdoa kepada Tuhannya dengan salat tahajud ya dengan rasa takut dan penuh harap tomak tomak kepada doa tomak kepada Allah itu dianjurkan dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini infak ini di dalam saya mengungkap surga. Nah, itu disuruh pilih. Silahkan. Mau pintu mana saja. Nah, yang siap menginfakkan hartanya pada jalan Allah kata Nabi. Mau pilih pintu mana. Tapi ahli puasa sudah ditentukan pintunya ahli sholat, ahli zakat, ahli haji, ahli umroh. Ini pintunya-pintunya. Tapi satu yang mati syahid silahkan pilih pintu mana yang ingin masuki. Kedua yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Dan saya sudah sampaikan mulai dari Aceh nanti juga di Makassar terus di Kendari. Perang sekarang perang dakwah dan pendidikan. Sehingga infak yang wajib dikeluarkan kaum muslimin adalah memajukan pendidikan dan dakwah Islam. Kalau umat Islam lemah di sini, 200 tahun yang akan datang Islam di Indonesia tinggal 25 persen. Tinggal 25 persen. Ya, terus. Inna madalikum syaitanu khawifu awliya'u falatahafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada setan, apalagi ke jin. Ini banyak yang jin saja takut. Jin itu makhluk yang lebih rendah dari kita. Kita lebih mulia. Ya, kita lebih mulia. Cuma kadang-kadang kalau kita baca surah jin, kadang-kadang jin lebih sebut. Jin itu di sini satu ayat dia dapat langsung bubar ini, langsung ke teman-temannya. Karena di sini juga banyak yang mendengarkan kuliah ma'rifatullah. Jin-jin. Gitu ya. Ah, tapi kita dapat satu ayat ya ngorok gitu. Ya. <laughs> Sare gitu. Ya. Jadi bukan langsung sampaikan ke teman-teman ini ada ayat Quran di sini nabi ajaran kita gini dakwah nah itu. Jadi jangan takut kepada setan. Setan itu ada dua, ada setan jin, ada setan manusia. Yang paling berbahaya adalah setan manusia. Yang paling berbahaya setan manusia itu. Setan manusia itu bisa dalam bentuk flyboy, fly, <laughs> bisa dalam bentuk eh, pornografi. Apa artinya porno? <laughs> Porno itu bahasa Romawi, Yunani. Porno itu artinya pelacur. Jadi porno artinya apa? Pelacur. Itu bahasa Yunani. Porno. Grafi ya pelacur yang ini. pelacur yang aksi beraksi. Porno suara pelacur yang bersuara gitu. Ya, jadi harus takut kepada Allah. Setan manusia yang apa? paling berbahaya. Dan mbahnya setan adalah Dajjal. Iblis. Dan Dajjal sekarang ini adalah Amerika Serikat. Nah, Dajjal. Ya, terus tingkatan khauf. Nah, ini boleh takut kepada apa? Azab yang sisa Allah boleh. Tanamkan betapa neraka itu, panasnya neraka itu. Saya sedang menyusun, waduh hadis-hadis Nabi. Masya Allah. Quran juga terperinci. Situasi neraka, apalagi Jahannam itu luar biasa. Jahannam yang tertinggi itu luar biasa sampai tadi baru saya menemukan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Tirmizi ini orang Rey. Rey itu kota tuanya Teheran. Teheran itu sebelumnya ada Rey itu kota tua itu Imam At-Tirmizi. Nah, di situ juga lahir Imam Ar-Razi. Di situ juga Imam Ibn Miskawi. Di situ juga banyak ulama-ulama besar. Ah, kata Imam, kata Nabi, kalau sekiranya makanan ahli neraka ini jatuh ke dunia ini, setetes saja dari makanan neraka itu maka dunia ini akan hancur. Itu hadis Nabi. Kemudian Nabi berkata, betapa orang yang mau makan makanan di neraka itu. Nah, itu. Itu saya baru temukan hadisnya tadi tadi malam. Baru temukan hadis mengenai kalau sekiranya setetes saja dari makanan neraka itu jatuh ke bumi ini, maka bumi ini akan hancur berantakan dengan setetes makanan di neraka itu. Kemudian Nabi berkata, apalagi orang yang memakannya. Nah, jadi nanti dalam makrifatul akhirat kita buka, tapi di sana juga kita melihat betapa Rahman Rahimnya Allah. Betapa keagungan Allah kita bisa lihat di dalam surga itu. Ya, ya. kedua baru naik ke khauf akan bukan takut ke nerakanya. Tapi itu boleh tingkat pertama tanamkan takut ke pada azab itu pemula. Tapi nanti seperti siapa? Rabi'ah al adawiyah. Nah, kalau ibu-ibu pergi ke sudah ke Yerusalem? Oh, belum. Wah, nantilah. Gimana ini? Telkom kita <laughs> rombongan. Kata Allah, siru. pergi melihat itu tempat-tempat yang bersejarah. Apalagi kata Allah, tempat yang pernah mencapai kejayaan kemudian kami hancurkan untuk melembutkan iman. Saya baru tiga kali ke laut mati. Lima tahun. Tiga. Air mata bercucur. Laut mati. Kota Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora. Dihancurkan oleh Allah. Kemudian terjadi dedet laut mati yang luasnya lima kali tiga puluh kilometer dan berada dua ratus lima puluh meter di bawah permukaan laut. Ya. Itu bangkai kota Sodom. Umat Nabi Lot karena sodomi. <laughs> Tapi bukan itu saja saya temukan dalam hadis bukan karena sodomi saja kata Nabi Allah menghancurkan kota Sodom dan Gomora dikala itu perempuan tidak ada rasa malu lagi buka-bukaan di depan Itu sebab tidak ada rasa malu lagi. Mereka bangga Bahkan ada ini kalau undang-undang anti pornografi disahkan dia akan telanjang keliling kota katanya. Masya Allah. Sudah. Sudah. Sudah. Kota Sodom dan Gomora. Kemudian sesuai itu kota Pompei. Ya, kota Pompei dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pelacuran yang sudah luar biasa dan perempuan sudah tidak ada rasa malu. Saya pernah kemukakan di sini saya bilang, saya waktu dakwah di Pulau Buru sama suku terasing kita ajar mereka itu tutup aurat. Tapi sekarang orang Bandung dan orang Jakarta justru buka-bukaan aurat. Orang Papua kita ajar tutup aurat. Orang kota sekarang mulai buka-bukaan dan tidak ada rasa malu ya, Nah, itu kalau pergi ke dedet si laut mati. Nah, laut mati. Ibu bisa mandi di sana sambil baca koran. Tidak akan tenggelam. Tidak akan tenggelam. Ya. Jadi kata Allah juga dalam hadis Nabi, coba lihat tempat-tempat yang kami pernah beri kemakmuran kemudian kami hancurkan. Kenapa? Apa sebabnya mereka itu dihancurkan itu? Supaya jadi pelajaran. Jadi takut akan Allah Ya, kalau kita ke Yerusalem di Bukit Zaitun itu ada uh, eh, guide di sana mengatakan ini kuburan Rabi'ah al-Adawiyah. Ini kuburan Salman. Salman al-Farisi itu di Bukit Zaitun. Sebelahnya kuburan eh, apa lagi? Eh, Rabi'ah al-Adawiyah. Kan? Tapi dari hasil penelitian saya dan pengamatan saya membaca, la tidak itu kuburan Rabi'ah ad dimas Nah, Rabi'ah ad dimas namanya sama Masa jaba, masa waktunya itu berbeda 150 tahun. Karena Rabi'ah al-Adawiyah ini tabi-tabi'in seangkatan dengan Hasan Basri. Hasan Basri pernah melamar Rabi'ah. Kata Rabi'ah, kamu menjamin saya masuk surga? Wah, siapa yang bisa berani? Ah, kalau kamu tidak bisa menjamin saya masuk surga, ada yang sudah menjamin. Allah. Ditolaknya lamaran. Nah, biasanya kalau Rabi' al-Adawiyah ada di satu tempat, itu ada kerup apa bukan kerbau, ada ada binatang, ada domba, ada sapi di sana banyak berkeliling. Nah, tapi kalau Hasan Basri datang, itu unta, kambing pada pergi semuanya. Tanya kepada Rabi'ah, "Eh, kenapa kalau saya datang kambing-kambing itu pada pergi, domba, unta pada pergi? Habis, kamu masih makan daging kalau saya kan sudah tidak makan daging." Dia takut disembelih. nah, itu nanti ada pengaruh makanan pada nafsu nah, gitu. Ya. Rabia terakhir sudah tidak makan daging karena pengaruhnya kepada nafsu bagaimana? Ah, di antara doa Rabia apa? Ya Allah, kalau sekiranya aku beribadah ini hanya karena takut kepada neraka lemparkan saja aku ke dalam neraka. Kalau sekiranya aku beribadah ini hanya karena ingin masuk surga, jauhkan aku dari surga. Tapi kalau sekiranya aku beribadah karena cinta kepadamu dan mengharap ridhomu, ya Allah, aku rela dilemparkan ke dalam neraka asal berada di bawah ridhomu. Ya Allah. Wah, kumaha tak? Bingung. doa yang melawan gitu. Itu doa yang melawan. Beda dengan doanya Abu Nuwas. Abu Nuwas. Abu Nawas kalau orang. Aslinya Abu Nuwas. Orang Indonesia Abu Nawas itu. Abdul Qadir Al-Jilani. Orang Indonesia Abdul Qadir Jailani. <laughs> Abdul Qadir Al-Jilani. Saya juga kemarin ke Mesir dan keliling ke beberapa itu, ya banyak beli kitab eh, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Baru membaca buku-buku beliau itu Masya Allah. Itu luar biasa. Ya. Jilan. Jadi Jilani. Jadi di selatan kota Baghdad itu ada kota namanya Jilan. Ya. Jilan. Jilani dari tapi di Iran juga ada Jilan sehingga diperebutkan Abdul Qadir Jilan ini apa Jilan Iran atau Irak dari literatur yang saya baca dan juga eh, ke sana ya yang lebih cenderung adalah Abdul Qadir eh, Jilan Irak bukan Iran di Iran ada juga kata Jilan ya, Jilan ya jadi eh, takutnya bukan kepada neraka. Ibadahnya bukan karena mengharap surga. Ya, jadi di sini harus naik kepada takut kepada Allah. Terus, ya, eh sudah jam satu. <laughs> Khasya Oh ini sudah kalau tidak salah ya. Oh belum. Ya, khasya ini adalah takut. Kalau khauf itu eh, apa ini aspek ilmiahnya kurang. Ya. Tapi kalau khasya itu karena ilmu. Ya, berdasarkan ilmu sehingga Allah mengatakan innama yakhsyallahu min ibadihi al ulama. Dan ayat ini anas dawab binatang an'am baru innama yakhshallah min ibadi al ulama menunjukkan bahwa al ulama itu bukan hanya kiai ahli fikih. Di sini ulama banyak. Ulama dalam bidang komunikasi, dalam bidang biologi kita di kita di Wakatobi itu yang kita kembangkan biologi kelautan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kekayaan di laut itu lebih banyak daripada kekayaan di darat. Itu Al-Qur'an. Kekayaan di laut lebih banyak dari kekayaan di kita 73 persen Indonesia itu laut, parebut di darat. Parebut di darat. <laughs> Silipayan, cili. Padahal kekayaan di laut. Yang mengambil kekayaan di laut, bangsa bangsa aslinya. Kita di timur sekarang sedang mengembangkan ya biologi kelautan. Ya. Jadi terus jadi khasya. Khasya itu saya ada jamaah itu karena ahli gizi, karena ilmunya ini wah Pak Kiai sakit gini ini tidak boleh, ini tidak boleh. Wah, takut sekali kita makan. Aduh, ini tidak boleh, ini ini tidak boleh, ini tidak boleh. Aduh, saya bilang. Ya karena ilmunya <laughs> gitu. Karena il ilmunya. Wah, ini asam urat gini, ini asam urat. Nah, saya beberapa bulan yang lalu ke ke, ke Kendari ada besan ah, kemenakan saya. Saya datang duren sudah banyak. ah saya makan duren. Datang anaknya, bapak kan tidak boleh kan sakit ini. Wah sudah diberi resep oleh Pak Kiai. Kan. Resepnya hanya Bismillahirrahmanirrahim Silahkan makan saja. Sudah makan, tidak apa-apa <laughs> gitu. Tidak apa-apa. Nah, biasanya, wah ini katanya biasanya datang anaknya. Kita diundang lagi ke saya diundang karena wah tamu baru jadi ada orang terkayanya Kendari ingin Pak Kiai datang. Wah udang, kepiting, wah macam-macam. Datang anaknya, bapak temenan. Ini kan stelor ini. Ah, saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saya bilang. Makan saja saya bilang. Dia makan, wah, tidak apa-apa. Tidak <laughs> apa-apa. Ah, ahli gizi ya itu ilmunya gitu nah uh. Tapi ahli spiritual ya beda lagi gitu. Sana yang Bismillahirrahmanirrahim ya dulu Ah, racun-racun juga hancur semuanya gitu. Ah, kita belum apa-apa, ini siun, ini iya siun, takut ini takut, ini takut. Saya bilang, ah mending Pak Kiai saya bilang. Jalan tol gitu, penikmatnya hidup gitu tidak ada pantangan gitu. <laughs> Tidak ada pantangan. Ada teman saya, wah punya tekstil, tapi segala temenang. Aduh, siksa hirup di dunia. Mending kiai saya bilang, jalan tol gitu. Ya. saya kemarin sedang in, masih Pak Kiai masih sate masih. Oh ya masih saya bilang. Kalau ada ya saja makan. Ada gulai kambing makan. Apa resepnya? Ya Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru ma wala wa Nah, tapi harus yakin gitu. <laughs> Kalau tidak yakin, wah ini Pak Kiai tidak benar gitu. Ya, jadi haibah wa yuhadzirukumullah wa nasawi illallahil masir. Ah, di sini takut yang karena langsung itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan melalui rasul, tapi nafsu Pribadi langsung Allah yang memberi peringatan. Kalau kita mau berangkat ke Jakarta hanya dari tugas gubernur gitu atau dari wakilnya saja kan beda dengan yang dari gubernur. Apalagi tugas dari presiden ini langsung dari Allah wa yuhadzirukumullah nafsahu dirinya. Sehingga takutnya kepada Allah itu luar biasa karena diiringi oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tingkat khasya apa? Khauf, hasya, heba. Kita harus meningkat dari khauf. Ya pertama takut ke neraka. Kalau kita bayangkan neraka bisa nangis, takut, ingat dosa-dosa. Ah naik kepada khas ya karena ilmu bertambah sedikit. Ah nanti naik kepada hebah, hebat, merasakan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira cukup sekian. Nah, cuma di sini ada ngajak ini ke ibu-ibu bapak-bapak. Kita di Babu Salam sedang membangun Darul Aitam. Apa Darul Aitam itu? Ya, anak-anak yatim dari Aceh saya ambil dari eh, tempo hari dari dari apa? Dari Ambon, dari ada 50 anak-anak yatim di kita. Ya, Tiga lantai itu sudah menghabiskan 700 juta. Sekarang sudah selesai yang lantai rata dengan jalan. Itu balai pertemuan. Satu lantai lagi kurang lebih 300 juta lagi. Kurang lebih ya. 300. Ah ini yang diharapkan kepada jamaah dalam lantai ketiga yang rata dengan jalan itu karena itu pertemuan e, Darul Aitam kita butuh kursi citos 50 siki 50 siki satu citos itu harganya 240 ribu jadi mengajak kepada bapak-bapak ibu-ibu kalau ada yang mau berwakaf wakaf satu kursi 240 Mau dicicil sekian bulan boleh. <laughs> Mau sepuluh buah boleh. <laughs> ah, lima puluh sikim aku abdi wae. Mangga gitu. <laughs> nah, jadi nah, ini formulirnya kalau ada yang ingin bisa langsung dikirim, bisa dititipkan. Ini Darul Aitam. Jadi, ah saya mau satu kursi lima orang bisa ah 50 ribu ewang ah bisa gitu ini dan ini wakaf jadi ini formulirnya saya simpan kalau ada di antara jangan sampai diborong sama Pak Kiai gitu ngajak kepada orang lain gitu mari kita bagi-bagi gitu bagi-bagi apa amal jadi balai pertemuan itu untuk majelis taklim ibu-ibu datang tidak perlu dibawa ada kursinya jadi enak itu ya. Nah itu eh, wakaf namanya wakaf kursi kita hanya butuh 50 biji. 50 biji kali 250 ya 12 setengah juta ya. 12 setengah juta kurang lebih kurang gitu ya. Nah jadi ibu-ibu ada yang ikhlas mau berwakaf dan itu termasuk sedekah jariah ya sedekah jariah untuk darul aitam untuk balai pertemuan anak-anak yatim yang digunakan sebenarnya bangunan itu dananya dari Pak Tandria ya. dari Pak Tandria Beng sudah tertanam 600 juta saya usaha 100 sudah 700 tapi kemarin datang utusannya Pak Kiai ini bangunan saya serahkan ke anak saya. Jadi anak saya yang harus menyelesaikan ini. <laughs> Gitu. Bari masihan 15 juta helak sana gitu. Ya, jadi eh, kita butuh untuk jangan tanri abeng yang borong gitu. Apa pahalanya <laughs> gitu sampai citos-citosnya juga ku tanri abeng gitu. Ya. Itu sudah tertanam 600 juta dari beliau ya, eh, 100 juta dari usaha saya cari ya, jadi sudah tertanam 700 juta tinggal satu lantai lagi ke atas entah kurang lebih 300 juta lagi ya saya kira cukup sekian dan insyaallah eh, pekan depan kita libur karena saya akan ke Wakatobi kalau ada yang mau ikut boleh <laughs> ke Wakatobi mau makan ikan di sana. <laughs> ikan Napoleon. <laughs> ya, sedekallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.